Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Istimak baik-baik yang punya kitab yang tidak punya kitab dengarkan. Didengarkan baik-baik barakallahu fi buku tulisnya siapkan. Kalau ada faedah dicatat dicatat barakallahu fi. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh al Fauzan asbahullah halaman yang ke 206 atau 205 halaman 205 masih syarah yang berisikan tentang apa? tentang manusia yang paling afdal dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kalangan umat sendiri yang paling afdal umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu yang paling afdal siapa? Hah? Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Namanya siapa namanya kemarin? Antum? Abdullah bin Utsman. Utsman kunyahnya siapa? Osman. Kunyahnya siapa antum? Abu Kuhafa. Abdullah bin Abi Kuhafa. Abu Kuhafa itu Osman. Hadisnya diantaranya masyhur dan ma'ruf. Hadisnya Abu Kuhafa ini. Kisah tentang apa itu? Yang siapa yang ingat? Ingat ya San? Yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW memberikan arahan tentang apa itu? Eh, tentang apa? Rambut apa? Rambut beruban. Jadi waktu itu Abu Kuhafa datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan rambutnya beruban. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ghayyiru hadzal syai' wa dannibus sawat." Ubahlah warna uban ini dan jauhilah warna hitam. Jadi kalau mengubah e, rambutnya beruban, nah barakallahu fiik, itu dengan warna apa saja boleh selama tidak ada unsur tasabun dan orang kafir, kemudian juga selama warnanya bukan hitam. Mahum. Yang biasa dipakai orang-orang Arab itu biasanya agak kuning-kuning tua kejinggaan itu biasanya. Yang dipakai. Paham ya? Nah, jadi walaupun semua warna boleh selain hitam, bukan berarti apa? Mencontoh warna-warna yang dipakai orang kafir. jadi pahami ya? Warna-warna yang tidak terlalu mencolok. Biar apa? Biar terkesan lembut dan juga enak dipandang. Intinya selain hitam. Para ulama kenapa menjelaskan hitam haram hukumnya? Karena dikhawatirkan mengelabui unsur talbis semacam apa barakallahu fik tadlis atau yang semisal itu. Orang mengira masih muda padahal sudah tua. Iya kan? Na'am barakallahu fik seperti itu. Ini sekedar kisah tentang hadisnya Abu Quhafah radhiyallahu anhu, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya halaman 205 disimak yang punya kitab, yang tidak punya kitab didengarkan dan disimak ya, dengan pendengarannya. Yang cetakannya lain dikondisikan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah dihafalkan nanti ini yang sekarang kita baca ini. Summa man ba'dahum al-asharah al-masyhud lahum bil jannah. Kemudian setelah mereka 10 orang yang diberikan persaksian mereka adalah penduduk surga. Nah, sepuluh orang yang dikasih kabar gembira termasuk penduduk surga al-asyarah al mubasharuna bil jannah. Itu sudah antum sudah hafal 4, tinggal menghafal 6. 4 sudah melewati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang enam ini atau kondisikan. Namanya Siapa yang enam tersebut? Dibaca dulu sini. Al-asyarah sepuluh al-khulafa arbaah Yang empat al-khulafa arba'ah. Dihafalkan ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang berikutnya Talha. Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Yang berikutnya Zubair. Zubair bin Awam. Ya kan? Empat sudah termafal. Yang kelima siapa? Talha bin Ubaidillah. Yang keenam Zubair bin Awam. Eh, yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan Sa'id bin Zaid. Yang kesepuluh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Naam, mafhum? Itu semuanya dikenal dengan Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Disebutkan dalam hadisnya Abdurrahman bin Auf rawi Tirmizi, disebutkan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdurrahman bin Auf rawi Tirmizi, apa kata Rasulullah SAW? alaihi eh, dengarkan anak ulangi. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian Zubair bin Awam fil jannah, kemudian Talha bin Ubaidillah fil jannah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah Jannah. Totalnya ada 10 itu ya. Itu semuanya dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Paham ya? 10 orang yang dijamin masuk surga. 4 sudah teman tinggal 6 dikondisikan. Mafhum? saya pastikan faedah ini dikondisikan ya. Ana ulangi sekali lagi. Khalifah yang 4. Kemudian baru Talha bin Ubaidillah. Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Ibn Jarrah. Itu sepuluh dikenal dengan apa? Al-Asyarah, Al-Mubashsharuna, Bil Jannah. Mafhum? Jadi setidaknya dua. Sa'ad, Sa'id. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Setidaknya dua. Jadi cara menghafalnya mudahnya itu. Setidaknya dua. Pertama, Ta'u ha Kedua Zaid, Zaid itu Zubair. Ketiga Ain, Ain itu Abdurrahman bin Auf. Paham ya? Kemudian setelah itu setelahnya dua. Sa'ad sama Sa'id. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Kemudian baru siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Mafhum? Ini dikenal dengan al-asyarah al Mubasharuna bil jannah. Yang seperti ini dengan dalil ditetapkan bahwasanya mereka penduduk surga, boleh kita pastikan. Abu Ubaidah dan Jarrah pasti di surga, boleh enggak gitu? Boleh karena ada dalilnya. Yang ada dalilnya kita pastikan boleh. Abu Lahab pasti di neraka boleh nggak gitu? Boleh karena ada dalilnya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab selana naran dzata lahab wa imra'atuhu hatab fi jidha hablum min masad. Jadi yang tadi yang dijelaskan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah bahwasannya termasuk penduduk surga boleh kita pastikan. Tapi yang tidak jelaskan kita memperbolehkan hanya umum. Semua orang mukmin di surga boleh. Semua orang kafir di neraka boleh. Paham ya? Ada takyin per individu fulan bin fulan, fulanah bintu fulan, fulan bin elam itu butuh dalil. Jadi pahami ya? Itu termasuk keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Naam. Diperhatikan berikutnya Hauna il ashara al mashhud lahum bil jannah. Mereka-mereka 10 orang tersebut yang diberi apa? persaksian bahwasanya mereka penduduk surga. Summu bil ashara al mashhud lahum bil jannah. Mereka dinamakan dengan al ashara al mashhud lahum bil jannah. bil jannah. Lahum bil jannah kurang baik itu ya. Mereka dinamakan dengan nah barakallahu fiik 10 orang yang diberi persaksian untuk mereka apa? dengan surga. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarahum bil jannah dikarenakan Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira mereka dengan surga. Hadisnya siapa tadi? Hadisnya Abdurrahman bin Auf rawahu Tirmizi. Hadisnya Abdurrahman bin Auf rawahu Tirmizi. Di situ disebutkan 10 langsung. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah fil jannah. Masya Allah. Satu hadis penyebutan 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada lagi enggak kira-kira? Sahabat yang dinaskan, ditetapkan langsung dia termasuk penduduk surga ada enggak selain ini? Masih ada banyak. Paham ya? Bahkan kalaupun seandainya enggak ada nas, kita sudah punya keyakinan semua para sahabat di mana? Surga. Semuanya. Enggak ada para sahabat neraka enggak ada. Mafhum? Nah, yang ditetapkan dengan dalil, kita tetapkan dengan dalil. Contohnya siapa lagi? Ukasyah bin Ketika Rasulullah SAW memberikan kabar kepada segenap para sahabat bahwasannya ada dari umat beliau sab'un alfan Jannah jannata bighairi hisabin wal adab. Ada tujuh ribu orang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Akhirnya Sebutkan siapa mereka-mereka tersebut? Siapa 7000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Pertama, humul ladina la yastarqun. Diperhatikan ya. Yang kedua, wala yaktabun. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Empat orang ini dikasih jaminan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Pertama, orang yang tidak minta apa? Diruqyah, Kedua orang yang tidak berobat dengan apa? Kai atau besi dipanaskan. Yang ketiga orang yang tidak bertatonyur, menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Yang keempat ada orang yang bertawakal hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Ukash bin Mas'ud ngomong, "Ya Rasulullah, udullah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan biar aku termasuk mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Anta minhum. Kamu termasuk mereka. Nah, berarti kan nas dalil. Ukash bin Mas'ud termasuk penduduk surga. Datang orang berikutnya. Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum ya Rasulullah. Doakan aku juga biar termasuk mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah didahului Ukasha. Kalau kamu beramal dulu gitu maksudnya. Karena ini pintu ini kalau nggak ditutup, orang ikut-ikutan semua nanti. Kita doakan semuanya gitu. Makanya Rasul tutup, bendung. Kamu sudah didahului Ukasha. Paham ya? Maksudnya kamu beramal gitu loh. Nah, seperti itu. Ikhwan fi din, a'azzan wa azzaqakumullah barakallahu fikum. Berikutnya di istimah itu, wa hum ahya kama sayati fil hadis. Mereka itu orang-orang yang masih hidup. Nah, orang-orang yang mati fi sabilillah itu diberikan kehidupan. Walaupun hidupnya bukan hidup seperti kita ini ya. Maksudnya mereka itu dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala di alam kubur mereka. Ada memang yang Allah taala langsung tunjukkan di hadapan manusia ketika dibongkar kuburannya, makamnya masih utuh orangnya. Dan terus terang saja, nah barakallahu ada kisah nyata yang anak saksikan langsung waktu itu. Ini mungkin cerita yang kesekian kali ya. Ketika di Darul Hadis Damaj perang melawan Syiah rafidah waktu itu, tahun-tahun yang telah lalu sudah lama sekali ya. Nah barakallahu fiik, saudara kita dari kalangan Ahlus sunnah wal jamaah terbunuh ketika perang melawan Syiah rafidah Dimakamkan di dekat markis waktu itu. Kemudian Nah barakallahu fi sudah dimakamkan dikebumikan kurang lebih setahun bayangkan. Setahun itu biasanya ya Allah. Biasanya itu biasanya normalnya udah hancur biasanya. Udah hancur. Ini masih utuh. Masya Allah. Tragedinya waktu itu ada banjir kalau tidak salah itu ya karena anak cuma bantu ngangkatnya kalau pas pas apa pas banjirnya nggak kelihatan. Nah ada banjir, nam airnya masuk. Paham ya? Akhirnya apa istilahnya itu lubang makamnya itu. Ternyata nampak kan, nampak e, barangkali jasadnya. Dibongkar masih utuh ternyata. Akhirnya Syekh bilang bongkar semua. Dipindah makamnya, dipindah tempat lain yang lebih aman dari banjir. Dibuka semuanya, dibongkar masih utuh semuanya. Masya Allah. Yang berjenggot, jenggotnya masih ada. Yang gemuk pun gemuk, masih gemuk. Orang Malaysia waktu itu orang Malaysia, rahimahullah, nah barakallahu fiik, Hisham eh, Hisham Hisham Malazi Al-Malazi rahimahullah waktu itu ketika dibongkar masih gemuk saudaranya datang ke Damaj dalam kondisi masih dimakamkan enggak lama kemudian setahun itu dibongkar baru ketemu paham maksudnya jadi saudaranya pergi ke Damaj ke Yaman dalam kondisi Hisham rahimahullah sudah meninggal dimakamkan setelah setahun kurang lebihnya dibongkar makamnya mau dipindah baru mereka melihat saudaranya melihat dalam kondisi setelah setahun tadi dimakamkan karena masih utuh. Diperlihat diperbolehkan waktu itu lihat masih utuh. Saudara kita ada yang dari Ambon juga, ada yang dari Aceh, paham ya? Itu masih utuh juga. Nah, kemudian dari Medan, ada dari Medan juga ikhwah kita namanya Saleh rahimahullah taala. Nah, barakallahu fiik, itu badannya nam hancur, mulai dari perut ke bawah hancur. Eh, kena ledakan bom waktu itu ketika jaga di Barokah Kemudian ketika dibongkar setelah setahun itu masih utuh juga. Masya Allah. Ada juga orang Amerika. Eh, ada juga orang yang lainnya, yang luar luar luar negeri ya. Nah, dibongkar masih utuh. Ada akhwat perempuan yang kena sniper waktu itu. Nah, barakallahu Setelah dibongkar, setelah setahun dibongkar, itu darahnya masih mengalir. Gak sembarangan loh, darah segar. Nah, barakallahu Ini sekedar kisah kadang kadang Allah telah tampakkan orang-orang yang mati syahid itu memang benar-benar masih utuh jasadnya. Walaupun kadang kadang Allah telah menghendaki hancur-hancur. Yang jelas mereka orang-orang yang mati syahid ini apa? Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita lanjutkan barakallahu fi kata beliau fa haula baqiyatul asyarah fil martabah ba'dal khulafa ar-rasyidin masyaallah. Maka mereka-mereka ini sisa 10 eh, di dalam apa? martabah, dalam urutan kedudukannya setelah al-khulafa ar-rasyidin. Ya 10 ini urut-urutannya yang 6 itu setelah al-khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar, Umar, osman Ali baru 6 itu. Sudah pahami? Nah, jadi yang nomor satu tetap Abu Bakar itu loh ya. Itu. Kita lihat Summa sabiquna inal islam afdal mimman ta'akhkhara islamuhum. Berikutnya setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang enam orang tadi itu, berikutnya adalah orang-orang yang duluan masuk Islam, sabiquna ilal Islam, ya, duluan masuk Islam. Paham ya? Yang lebih duluan masuk Islam lebih abdul daripada orang-orang yang apa? Yang belakangan masuk Islam. Ini urut-urutannya ya, diurut-urut diurutkan ya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min ladzina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'adallahu husna tidak sama orang di antara kalian yang menginfakkan hartanya sebelum Fatu Mekah dan juga berjihad beda loh ya sebelum Fatu Mekah eh, sebelum diberi kemenangan terbukanya kota Mekah menjadi negeri kaum muslimin dan ikut berjihad double berarti kan eh, Beda dengan orang yang yang mereka berinfak setelah Fatu Makkah. Paham maksudnya? Nah, kita lihat ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka-mereka ini orang yang apa? berinfak dan berperang sebelum Fatu Makkah lebih agung, lebih besar derajatnya dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah Fatu Makkah dan berperang. Tapi wa kullan wa'adallahu husna. Pertanyaannya, dan masing-masing Allah Taala telah siapkan untuknya al-husna. Al-husna sini apa maknanya? Eh, jangan di Apa? Al-husna. Eh? Eh, al-jannah, jangan lupa. Al-husna kalau bentuknya adalah balasan itu artinya adalah al-jannah, Diapalkan itu. Nah, al-husna kalau bentuknya balasan itu adalah apa? artinya al-jannah. Contoh yang lain lilladzina ahsanu al-husna wa Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna itu surga wa dan tambahan-tambahannya apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa nasallahu jalla wa ala ala sabab dan Allah Taala telah menetapkan nah barakallahu fiik dalam Al-Qur'an Karim tentang apa? Ya, lebih utama yang duluan masuk masuk Islam. Qala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, dan orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin wal ansar. Kesimpulannya, orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Kenapa? Nah, dua langsung menyebutkan yang satu-satu. Nah, karena mereka menolong Rasulullah SAW dan hijrah. Kalau mau bahasa Arab ni annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah itu bahasa Arabnya. Karena mereka menggabungkan antara apa? Antara hijrah dan nusrah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summa ashabu Badrin, kemudian orang-orang yang ikut perang Badr. Pada tahun berapa? Dua Hijriah. Menang atau kalah? Menang. Berikutnya diusul perang apa? Balas dendamnya mereka. Orang-orang kufar Quraisy dan sekutu-sekutunya berkumpul balas dendam. Nah, barakallahu fiik, akhirnya para sahabat pun diuji dengan kekalahan. Terjadi perang pada tahun berapa? Perang Uhud. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud. Setelahnya tahun 3 3 Hijriah menang atau kalah? Kalah. Nah, barakallahu sampai-sampai setan pun ikut apa? Ikut andil menyuarakan suara kebatilan mengatakan inna Muhammadan qad qutil sesungguhnya Muhammad telah terbunuh akhirnya kaum muslimin merasa apa merasa nabar melemah dan apa ujung-ujungnya Nabar barakallahu dikalahkan oleh orang-orang apa orang-orang kufar waktu itu Allah musta'an ini menunjukkan bahwasanya peperangan itu kadang-kala menang kadang-kala kalah tidak selamanya apa menang ujian dari Allah Subhanahu wa taala berikutnya wa ashabu bai'atur ridwan perhatikan ini setelah keutamaan-keutamaan yang sebelumnya diurutkan berikutnya berikutnya sekarang apa setelah orang-orang ikut perang Badar yaitu orang-orang yang ikut andil dalam bayat ridwan berbayat di bawah pohon pohon apa ini antum pohon beringin kah Kulkar itu nah barakallahu fiik pohon apa kira-kira antum Bayah tahta syajarah syajarah, syajarah pohon apa coba Antum ingat enggak? Antum. Apa? Warna apa? Warna apa? Tanya. <laughs> Jangan keliru. Antum. Antum. Antum. Ingat antum? Pengkurma? Wah, bukan. Dan kita lewati dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang waktu itu udah pernah ikut, sudah tahu. Antum. Apa? Fon apa? Yang keras? Zahra. Zamurah. Bahkan mereka Zamurah Samura. Pohonnya nama pohon Samura ya bukan Zamura. Samura. Nama pohonnya sama Samura. Itu yang dikenal ya. Jadi bawa pohon pohon Samura namanya. Nah, terjadi pada tahun berapa ini? BR Ridwan ini. Karena waktu itu kisahnya bagaimana dulu kisahnya? Kisahnya waktu itu rombongan Rasulullah SAW hendak apa? Melaksanakan umroh, tapi dihadang oleh mereka. Utsman diutus. Ternyata Utsman diculik Tangkaplah mereka. Nah, disembunyikan. Nah, para sahabat merasa kehilangan kemana Utsman ini. Pokoknya kita bayat, hidup mati bayat. Nah, untuk apa? Menyelamatkan Utsman Affan karena tersebar isu bahwasanya dibunuh gitu loh. Nah, nah mereka berbayat di bawah pohon tersebut, pohon samuro. Tahun berapa itu loh? Betul Ridwan ini. Antum. Antum. Hah? Tahun berapa Abdullah? Kalau enggak gimana? Tahun 6 ya, 6 Hijriah. Tulis. Jadi terjadi pada tahun 6 Hijriah di situ. Haula lahum maziyah ala khairihi. Mereka-mereka ini memiliki keistimewaan dibanding yang selain mereka. Maziyah itu keistimewaan. Mereka-mereka ini memiliki keistimewaan dibanding yang selain mereka min baqiyatus sahabat dari sisa-sisa para sahabat yang lainnya lahum fadha'il azimah mereka memiliki keutamaan yang agung awalan satu awalan seperti ini di apa apa ini awalan kalau dalam ilmu nahwu awalan sanian salisan di dalam ilmu nahwu di apa apa ini dan kita lewat berkali-kali esan sering muncul kan awalan sanian salisan rabi'an kok tiba-tiba masuk orangnya bertanya oh, tiba-tiba masuknya amilnya mana itu Eropnya apa itu San? Awalan, sanian, salisan. Maful apa? Maful mutlak. Maful mutlak namanya ya. Maful mutlak. Amilnya mana amilnya? Ayo dibuang amilnya takdirnya awal tu awalan, sanai tu sanian, salas tu salisan. Ingat-ingat. Seperti ini masuk terus seringnya. Awalan, sanian, salitan, rabi'an. Nah, ditanya antum, eh, amilnya mana kok tiba-tiba masuk? Kita katakan dibuang amilnya, alatnya dibuang. Takdirnya awal tu awalan. Paham ya? Seperti aidon. Aidon pernah enggak dengar aidun, aidin? Enggak pernah aidon. Kok masuk terusnya? Ada amilnya ya itu aidon. Subhanallah. Pernah dengar orang subhanallah atau subhanallah eh, subhana mansub terus itu juga maf'ul mutlak itu ya itu dalam ilmu nahwu kita lihat awal yang pertama keutamaan yang pertama asabku ilal islam lebih duluan masuk Islam ini pertama keutamanya Wasani yang kedua al jihad wal hijrah ini keutamaan untuk orang-orang muhajirun dipahami baik-baik keutamaan urut-urutannya orang muhajirun pertama yang lebih duluan masuk Islam kedua jihad dan hijrah itu keutamaan yang kedua. Lebih utama daripada orang Ansar karena jihad dan hijrah. Ikut berjihad menolong Rasulullah dan hijrah dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Naam. Wasani yang ketiga, anna minhum man khassahun Nabi sallallahu bi khasa'is lam takun li ghairi. Sahih. Yang ketiga, bahwasanya di antara orang-orang Muhajirun, di antara orang-orang Muhajirun ada yang Rasulullah khususkan dengan kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada yang lainnya. Paham? Jadi ada beberapa orang orang-orang muhajirun yang diberikan kekhususan yang tidak dimiliki orang-orang yang lain. Jadi pahami? Nah, itu diantaranya. Cuman kalau antum ingin simpelnya yang anda sebutkan tadi itu. Kenapa lebih afdal orang-orang muhajirun daripada orang-orang ansar? Karena mengumpulkan antara apa? Hijrah dan nusrah jama'u bainal hijrati wan nusrati, mengumpulkan antara hijr dan menolong. Kalau tambah lagi yang ketiga sini karena sebagian mereka Rasulullah berikan kekhususan itu ada Nah. Afdalus sahaba al-itlaq al-khulafa ar-rasyidun. Pertanyaannya langsungan jawab enggak perlu, gak perlu panjang lebar memikirkannya. Sahabat yang paling afdal secara mutlak adalah al-khulafa ar-rasyidun, pemimpin-pemimpin yang Rasidun yang bisa membimbing dan juga senantiasa terbimbing. Siapa itu Al-Khulafa Rasyidun? Al-Hafiz. Siapa itu Al-Khulafa Rasyidun? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Paham ya? Itu dikenal Al-Khulafa Rasyidun. Perhatikan baik-baik. Hada tertibul khulafa ar-rasyidin fil khilafah wa fil fadilah. Masya Allah lihat ini. Kata beliau ini adalah urutan para khulafa rasyidin di dalam masalah kepemimpinan dan juga keutamaan. Urut-urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak boleh dibolak-balik, enggak boleh. Ini dah urut-urutannya dalam kepemimpinan sekaligus keutamaan. Pertama Abu Bakar. Keutamaan kepemimpinan Abu Bakar nomor satu. Kedua Umar. Dari, dari dalam hal apa? Keutamaan dan juga kepemimpinan. Ketiga Utsman. Dalam hal kepemimpinan dan juga apa? Keutamaan. Keempat Ali. Syiah Rafidah mereka gagal faham. Mereka mengatakan justru Ali itulah nomor satu katanya. Lalu nah, terus bagaimana? Abu Bakar, Umar pembegal kekuasaan katanya. Allahul musta'an. Katanya begal kekuasaan katanya. Lancang sekali mulutnya itu loh ya. Ya, barakallahu Itulah Syiah Rafidah. Mereka mengatakan bahwasannya Abu Bakar, Umar, Tohut, Allahul Musta'an. Itu syiar Rafidah. Kalau antum ingin merujuk kitabnya, kitabnya namanya Lillahi Tsumma Tarikh. Perhatikan ini. Kitabnya kitab apa? Lillahi Tsumma Tarikh. Tipis kitabnya, artikelnya tapi di dalamnya berisikan tentang apa? Rusaknya, sesatnya Syiar Rafidah dan juga yang semisalnya. Yang mengarang ini, yang mengarang ini dulu juga mantan mereka. Pembesar mereka, cuma tobat. Dan dia punya keyakinan kalau nulis seperti itu biasanya dibunuh oleh mereka Paham ya? Dibongkar semua tuntas itu. Mulai bagaimana keyakinannya orang Khomeini, paham ya? Semuanya dibongkar habis itu. Nah. Wa yalih tartibuhum fil khilafah. Dan berikutnya baru apa? Urutan-urutan mereka dalam hal kepemimpinan. Bisa dipahami? Dikenal dengan apa? Khilafah nubuah. Jadi kepemimpinan kenabian itu totalnya 30 tahun. Paham ya? Itu diakhiri dengan kepemimpinan siapa? Ali bin Abi Thalib yang sempat panas dengan apa? kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan yang hampir-hampir terjadi pertumpahan darah waktu itu. Paham ya? Bisa dikatakan permusuhan sudah terjadi. Nah, siapa yang mendamaikan? Putranya siapa? Putranya Ali bin Abi Thalib yaitu siapa? Hasan. Hasan aja. Karena Syiah Rafidah memuji-muji Husain. Tapi Hasan menurut mereka jeban penakut. Kenapa penakut? pengennya mereka itu Hasan ini mempertahankan jabatan bapaknya Ali bin Abi Thalib. Kok malah diserahkan ke Muawiyah bin Sufyan itu loh. Kata mereka tapi ya, padahal sunnatullahi jalla wa ala udah ketetapannya ini. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih alaihi salatu wassalam, "Inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi bainal fi'atain al-'azimatain minal mu'minin wa minal muslimin." Perhatikan, kata Rasulullah SAW sesungguhnya ada pada cucuku ini pemimpin. Siapa maksudnya? Hasan. Dan semoga Allah Ta'ala mendamaikan dengan sebab dia dua kelompok dari kalangan mukminin yang sedang bertikai. Kelompoknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Talib. Maka di zaman sana, itu orang Syiah Rafidah itu kan dengar nama-nama Husain, Ali, Fatimah itu senang. Tapi kalau dengar nama Umar nggak suka mereka. Ini yang Syiah Rafidah loh ya. Nah, apalagi Abu Bakar, apalagi Muawiyah benci mereka. Nah, mereka punya idul eh, ada id sendiri, hari raya sendiri. Namanya Idul khodir. Idul khodir itu adalah hari raya terbunuhnya siapa? Kata mereka, terbunuhnya Husain tanah Karbala. Di tanah Karbala. Mereka peringati itu. Biasanya ketika bulan Muharram itu ya. Nah, barakallahu fiik mereka peringati itu. Naam, nah, gunung-gunung tembak, ditembakin. Kata siapa? Kata mereka itu Muawiyah bin Sufyan katanya. Bukan peluru plastik, bukan. Peluru beneran itu. Tembak gunung-gunung itu. Berhamburan itu debu-debunya. Paham ya? Katanya Muawiyah bin Sufyan bayangkan itu. Kemudian syiar rafidah rusaknya juga mengatakan Aisyah ummul mukminin itu ada al-Baqarah, sapi betina. Allahul musta'an. Lihat itu. syiar rafidah. Nah, disebutkan para ulama syiar rafidah ini kafir enggak? Kafir enggak? Akfar minal Yahud Nasara. Lebih kafir daripada orang Yahud Nasara yang sangat disayangkan di Yaman sana ada seorang syekh mengaku ahlu sunnah, mengaku al-allamah. Ya siapa itu? Muhammad al-Imam. Hadahullah. Mengatakan la nastahil dima ar-rafidah Kita enggak menghalalkan darahnya Syiah Rafidah. Kok enggak menghalalkan iman Syiah Rafidah ini kafir loh. Lebih kafir dari Yahudi Nasara. Yang memerangi ahlu sunnah wal jamaah di damat siapa Syiah Rafidah. Nah, dulunya mengkafirkan sekarang berubah tidak mengkafirkan damai. Karena damai, markisnya itu, eh, markisnya yang mengatakan markis al-sunnah diisi muhadarah oleh pemimpin Syiah itu. Allah mustahil lihat itu. Nah, al sunnah ada juga di sana. al sunnah di tempat yang lain tapi nggak damai. Itu dipersempit, dipersempit, dipersulit. Tapi kalau udah damai seperti itu, hayakumullah al masalah tafadhal. Persilahkan. Akhir-akhir belakang ini muncul namanya Muhammad bin Hizam. Hadahullah gabung sama Mati Imam. Ya dulu kitabnya pernah kita baca ya Fathul Alam itu ya. Ya kan dulu kita pernah kita baca ya. Yang kita pikir itu yang tipis-tipis itu ternyata apa? Qadarul Masyafal menyimpang. Gabung dengan apa? Dengan apa? Dengan kelompok Imam Taliman, Abdul Aziz Gurai, ghurai Damir itu. Kalau Damir aman memang. Cuman apa? Ujung-ujungnya markesnya dipakai itu apa? Pakai muhadarah mereka, bayangkan nggak bisa ngelarang. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih kokoh nggak mau mereka damai. Karena apa? Enggak damai pun masih bisa hidup itu loh. Cuman dipersulit itu. Sudah pahami ya? Ini kesimpulannya Syiah Rafidhah sangat berbahaya sekali. Akfar al yahud wan nasara, mencaci maki menghina al-khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar, Umar. Nah, yang mereka puji-puji hanya Ali bin Abi Thalib saja. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, fa Abdul Khulafa Rashidin Abu Bakar, wasmuhu Abdullah bin Osman. Yang paling abdul dari Khulafa Rashidun adalah Abu Bakar, namanya Abdullah bin Osman dihafalkan. Abdullah bin Abi Quhafa itu sama dengan Abdullah bin Osman. Digelari As-Siddiq. Wa Abu Bakar kunyatuhu nam ustuhi rabiha. Dan Abu Bakar ini kunyahnya, ma'ruf dengannya. Enggak ada anak namanya Bakar enggak ada. Abu Bakar Siddiq punya enggak anak namanya Bakar? nggak ada. Ini para ulama telah menjelaskan orang punya kunyah itu tidak harus punya anak. Dan ketika dia punya kunyah tidak harus anaknya seperti yang ada pada kunyahnya. Abu Bakar punya nggak anak namanya Bakar? Nggak ada kan? Nah, kemudian Abu Hafsun Umar ada nggak namanya Hafas Nggak ada. Imam Nawawi Abu Zakaria ada nggak namanya Zakaria? Nggak ada. Syekhul Islam Abu Abbas punya anak? Nggak ada. Faham ya? Ini menunjukkan bahwasannya orang punya kunyah itu tidak harus dia punya anak dan tidak harus sesuai dengan e, anak pertama sesuai dengan kunyahnya cuman seringnya perhatikan ya seringnya anak pertama dinamakan dengan ada pada kunyahnya Abu Abdullah anaknya Abdullah anak pertama misalkan e, Abu Muad anak pertama Muad tapi enggak harus lah ya nah barakallahu fiik kita lihat sini Wahwamin huwa min asbaqis Islam sahih diambil kaidahnya nih yang mana beliau yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu termasuk apa? Beliau adalah enam orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa Abu Bakar. Dari kalangan wanita Khadijah bintu Khuwailid, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Mafhum? Na'am barakallahu fi. Nanti ditanya jawabnya harus bisa loh ya. Dari kalangan orang dewasa yang pertama masuk Islam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari kalangan wanita Khadijah bintu Khuwailid dari kalangan anak-anak eh, seusianya yaitu seusia anak-anak kecil itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Wa muwafiqna wa muwafaquhu wa muwafiq wa mawaqifuhu ma'ar Rasul sallallahu dan juga apa? nam beliau orang yang paling setia eh, bersama Rasulullah Wasallam. ma'rufah maksudnya mawaqifuhu ma'ar rasul ma'rufah maksudnya e, kebersamaan beliau Abu anhu bersama Rasulullah itu ma'rufah dikenal sudah. Ketika hijrah maka ke Madinah, siapa yang menemani? Abu Bakar Siddiq. Ketika dikejar oleh siapa kemarin? Surakah bin Malik. Siapa yang menemani Rasulullah? Abu Bakar Siddiq anhu. Nah, ketika istirahat di rumahnya Ali bin Abi Thalib, ketika hendak berangkat hijrah, siapa yang menemani? Abu Bakar Siddiq anhu. Ketika di dalam gua, eh, dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy taring. Nah, barangkali siapa yang menemani? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah, perjuangan luar biasa. Kita lihat sini barakallahu fiik, wa huwa alladhi sahiban Nabi sallallahu fil hijrah wa fil ghar. Yang mana beliau adalah orang yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah dan ketika di dalam gua. Gua apa ini? Gua Hira atau gua apa? Sur, nah. Kita lihat sini barakallahu fiik yakni ikhtarahu Nabi SAW li sohbatihi fil hijrah Masya Allah maksudnya Rasulullah SAW memilih beliau lihat dipilih beliau untuk menemani beliau ketika hijrah pertanyaannya siapakah orang kafir yang jadikan penunjuk arah ketika hijrah nah barakallahu fiik antum ayo antum Kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Rasulullah kan, ada orang yang disewa sebagai penunjuk arah. Karena lewat jalan setapak, jalan yang aman. Abdullah bin bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid. Dihafalkan yang belum hafal ya. Naam. Kita lihat sini barakallahu fi disimak baik-baik. Wa kana ma'ahu fil ghar. Waktu itu Abu Bakar as Siddiq anhu bersama Rasulullah di dalam gua. Khawatir enggak beliau? Cemas enggak beliau? cemas ketika orang kufar Quraisy sudah sampai di mulut gua di atas itu cemas sekali karena khawatir apa nengok ke bawah. Kalau nengok ke bawah nampak di situ. Makanya Rasulullah SAW nah menenangkan Abu Bakar Siddiq anhu. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ya Rasulullah, lau anna ahadahum perhatikan nadara tahta qadamaihi la absarana. Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kakinya kita nampak nanti. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakrin, Madan muka bisnaini Allah salisuhuma? Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Kita dua orang tapi Allah yang ketiganya. Maksudnya kita ini dua orang tapi Allah Taala yang menjaga. Ternyata benar mereka dibutakan semua. Dalam artian tidak tampakkan. Enggak ada yang nampak, enggak ada yang ke belak, ke bawah pun enggak ada. Semuanya pulang dalam kondisi apa? Tangan kosong. Akhirnya kisahnya kemarin kita lewati apa bikin apa akhirnya? Membikin apa? Sayembara. Yang bisa nangkap dikasih hadiah berapa? Seratus ekor unta. Itulah kisahnya seperti itu. Nah. Kita lihat di sini barakallahu fik illa tansuruh faqad nasarahullah id akhrajahu alladziina kafaru ini. Artinya jika kalian tidak menolongnya tersungguh Allah telah menolongnya yaitu ketika Allah telah mengeluarkan mereka-mereka orang kafir yaitu dalam keadaan apa? Dalam keadaan waktu itu Abu Bakar itu yang eh, salah satu dari dua dua orang maksudnya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Huwa wa Abu Bakar. Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua dalam gua. sur Dihafalkan itu. Guanya bukan gua Hira ya. Nam guanya gua gua Sur di Makkah yang ada di Makkah. Ada gua Hira itu gua yang Rasulullah berada dalamnya beribadah kapan itu? Ketika mau ngapain? Ketika mau? Ketika mau menerima wahyu. Ketika ingin menerima wahyu pertama, beliau hingga menggigil ketakutan. Zamiluni, zamiluni, selimutin aku, selimutin aku. Siapa yang menenangkan waktu itu? Istri beliau alaihissalam. Siapa yang menenangkan waktu itu yang ketika Rasulullah awal kali menerima wahyu ketakutan siapa yang menenangkan? Antum? Siapa? Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid. Dapatkan satu satu baris ya, Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Khadijah bintu Khuwailid. Nah, kita lihat sini. Itnya kulil sahibih yaitu ketika dia berkata pada sahabatnya yakni Abu Bakar, syahidallahu bis sahabah. Nah, lihat ini. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya Allah taala nah bersaksi bahwasanya itu sahabah, persahabatan, sahabat setia. La tahzan innallaha ma'ana. Lihat ini. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah taala bersama bersama kita. Nah, tenangkan situ. Terakhir perhatikan, wa kadzalika mauqifuhu ma'an Nabi sallallahu fi Makkah qabla al-hijrah. Dan seperti itu pula nah mauqifnya beliau, yaitu prinsipnya beliau, kedudukan beliau bersama Rasulullah SAW ketika di Mekah sebelum hijrah. Beliau setia dengan Rasulullah SAW. Wa mudafa'atuhu 'anil Nabi SAW dan juga pembelaan beliau terhadap Rasulullah SAW. Wa badluhu li nafsihi wa malihi Nah, dan juga beliau mencurahkan jiwanya dan hartanya fi nusrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lin Nabi sallallahu fi asfarih. Yang waktu itu Abu Bakar Siddiq anhu senantiasa menemani Rasulullah sallallahu ketika perjalanan safarnya. Wa fi ghazawatih dan juga ketika Nah barakallahu fi dalam peperangan perangannya Walamma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wartadda man tadda al-Islam qama rajul anhu biqitalil murtadin. Perhatikan sini. Dan tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian orang-orang yang beragama Islam murtad sebagian mereka tidak mau ngapain ini, murtad tidak mau ngapain. Eh? Esan, murtadnya kenapa mereka? Tidak mau bayar zakat. Nah, qama rajul anhu Abu Bakar As-Siddiq bangkit Abu Bakar Siddiq lalu bangkit bikital murtadin memerangi orang yang murtad. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati was zakat. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang misahkan antara salat dan zakat. Diperangi sampai tuntas, sampai mereka bayar zakat kembali sebagaimana dahulu kala ketika Rasulullah SAW masih hidup. Hatta sabbatallahu bihil Islam ba'da Rasulullah SAW sampai sampai hingga apa? Hingga Allah telah kokohkan agama Islam dengan sebab Abu Bakar Siddiq anhu setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Wa fadaihu katsiratun anhu dan keutamaan-keutamaan beliau banyak sekali. Wan Nabi SAW kana yuhibbuhu hubban shadidan wa yusni alaihi dan dahulu Rasulullah SAW sangat-sangat mencintai beliau dan memuji serta menyanjung beliau radhiyallahu anhu. Datang dalam hadis yang sahih suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man habun nas minan nisa?" Aisyah kata Rasulullah SAW. Wa minar ridal abuha. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai dari kalangan wanita? Aisyah. Dari kalangan laki-laki, bapaknya. Siapa berarti? Abu Bakar Siddiq anhu Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Utsman, As-Siddiq radhiyallahu anhu, nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah.